Wal maqalatu rabi'atu te maqalah sing kaping papat. Ute maqalah kang kang kaping papat iku an Utsman saing Sidina Utsman radhiyallahu an. Rupane te wong. Man te sapane wong taroka iku ninggal sapa man ad ing donya. Wong sing gelem ninggal donya bi'an akol lah gambare arep yanto yen nyidhekno sapa wong. Nyidhekno asyab'a, ana sing maca a ing war wal aklalan nyidikno mangan. Termasuk ciri utama gedeng dunyo atau ninggal dunyo Ciri ini wa abghadha lan ora seneng sopo wong. Wa abghadha lan ora seneng sopo wong atau benci sopo wong asana aing dipuji minan nasi sing menuso Wong sing ninggal dunia, yaiku nak mangan rakyat rakyat terus ora seneng dipuja-puji ahab bahu mongko mesti seneng gue ingman sopo Allah taala sopo Allah taala berkali anakku anahu saat teman mana man iku taroka berarti wis ninggal sopo man ninggal arya ing Ria, wa tafakhuran agul-agulan atau sombong-sombongan tafakhur iku api-apian wong ninggal dunia, itu mesti disenengi Allah Kode ini berarti wes ninggal riak lan ninggal tafakhur Waman tesapane wong utarokan ninggal sapa man adzunuba ing dosa. Wong sing gelem ninggal pira-pira dosa. Ahabba mengko seneng kuwi man sapa al malaikatu malaikat. Wong sing ninggal dosa iku yo ngenakno malaikat. Li ana wis ana sak meneman iku layut ibu iku ora beratno sapa man al katabata ing malaikat tukang nyatet. Malaikat nyatet duwe amtok wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng mergo ora keselen apa? Ngadat. Geneman ngono iki Nawawi ora ora Sidina Utsman. Ketara nak wong Jawa. <laughs> Nah Sidina Utsman ngendikan wong ninggal dosa senenge malaikat. Jadi Imam Nawawi mergo gak ngel-ngelo malaikat to. nyata Ketara nak Jawa. Jadi ingat tentang terang nongke, kalau nanti mau tentang hadis nih malaikat itu yo ya payah. Nah. Yo keselan jadi sapa malaikat betul. napa. nu gada wiridan sering tak wocot tapi arang-arang. Kok nak tak wocot terus malaikat sambat neng pangeran jadi ra kelar nyatet. Terus ana wiridan-wiridan sing at abal malaika. Iku termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillah al mizan umun lemah mabab lahor itu malaikat do matur ya Allah ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampai nopo bumi. Boya justru sering-sering Kamu nanti tak wajah sahulan bisa. Jadi <laughs> Iki toleransi loh sampai nopo malaikat. Kalau niku empati you know. Jadi malaikat itu yo ya kesel kan, asal liane pangeran itu yo ya kesel. Cuma kesel malaikat itu yo apa? koyo ya kesel gue tapi yo kesel. Nanti jari saya nawawi, nak ono wong kami dosa terus, malaikat yo kesel mereka nyatet. Termasuk kesel nak nyatet wong ngomong esok sampai sore rano gunane. Mereka malaikat itu mangkel no kanan ora omongan lebok no kiri ora omongan apik. Iku yo marai kesel cara psikologis. <laughs> Nek ini so berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur misalnya Rugen jagoan Mustafa. Dia kan bisa sembelih lembok, do mati kan ditulis dosa ibu ora so. <laughs> ditulis apa? wong kiai kok aman mikir duit kan. Paham? Akhirnya sampai surip takdir kamu Mustafa. Yo iya, takdir. <laughs> Terus bariku bakas bisnis sopone nah, ini kan yang ngel-ngel malaikat. Dilebokno ape kok kiai kok kecangkeman dunya, dilebokno elek, nyatane orang ngerasani rondo kan akhirnya kan. Jadi malaikat itu ya gak ada kesel, karena malaikat itu ya makhluk. Ya gak ada sentimen, ya gak ada nopo sentimen. Malaikat gak ada sentimen, yang paling dohir tentang hadis sokai ini Wonten gen pengajian kados ngeten iki jenenge pengajian. Terus dari pangeran innalillahi taala malaikatan saya hina ardi. awong ya di malaikat sing tukang mlaku-mlaku. Terus ketika ketemu khilaqat zikri, masjid zikir, mereka ikut dan mereka semuanya kata Allah, kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi, saya ampuni. Malaikat yang muni oke, tapi yo nak drengki ne, muni ngene. Inna fihim rajulan khotta. Di antara mereka ana wong sing pegane salah Gusti. Mereka ikut majelis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Dadi ora niat ngaji, mergo ana kancane ning kono. Dia ning ngenteni akhire ning majelis iku. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Contohnya iso diterusno gitu dari bojo, gitu dari utang macam-macam lah. Pokoknya orang niat apa? Ngaji. Tapi apa dewi pangeran? Orang dari pangeran. Hum al hum al layas la jali jalisuhum. Ora malaikat, masa sing rono orang niat ngaji lah. Aku wis sumpah ngger bergabung wong iku ora bakal celaka. Wes butuh mbok tulis apik. Ya akhirnya muni oke, tapi protes ya <laughs> protes sama e. dari. Dari malaikat gak duwe apa? Protes itu ya gue. Kayak rai-rai sampean diangkat dari khalifah, malaikat ya protes atas alufiha mayusidu fiha wasfikut dima. Rai-rai ngoten dari khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Lah Pantasnya ra loh jadi pemimpin wong tukang macam apa? Malaikat pangeran unike ra no. Mergo pangeran ya pirsa nak kelakuan yang ngono ya kok temen orang ora manusa apik ya orang-orang ora apik. Wis pangeran ngendikan ini alamu. Mas kowe urah apa orang aku jadi sing ngono dijawab kowe ora apa orang. Ya aja geman sering dosa ya mari ngel-ngelono malaikat. Iku nak nganti mbok ngelo dendam repot. Pala napa? Repot. Di annahu korona saat temne man sing taro dunub iku layut ibu ra ngel-ngelo sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabau jamae katib atus kafirin kafaro. Atas ini Quran ini ula ika humul kafarotul fajaro. Jadi diantara jamae kafirin kafaro katibin katabah fajirin fajar li anahu krana saat temeneman iku layut layut ibu iku ora ngreponto sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis Allah dina rupane kata bayak tubuh kang padha nulis sapa ladina sayyati, ing pira-pira ngamal elek orang ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal elek jadi mulane hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulane Fatihah ke malaikat karubiin, ruhaniin, terus sering di Fatihah kiai kiai. Iku ben rapati sentimen, paham ke ben rapati nopo? Contoh yang paling masyur ke Jibril. Fir'aun itu bareng api tenggelam, iku ya iman. Fir'aun itu bareng api tenggelam ya iman, masyur masyhur binasil Quran. Amantu annahu la ilaha illalladhi amanas bihi Banu Israel. Aku iku iman nak pangeran yo ya pangerani Bani Israel. Sekampangannya muni la ilaha il. Iku Jibril mangkel, kok penak ning donya ngaku pangeran budiga sanape mati husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa akhudha Jibril qabdatan min turabin wa tasahu fi fi fir'aun. Pakno lemah diseseli cangkeme kok penak ke husnul khotimah. Cita-citaku nyiksa kowe kok ke husnul khotimah. <laughs> Dadi wah payah ya, malaikat itu. Sentimene Masya Allah lah tapi zaman kita ngaji cilik itu jadi malaikat rada sentimen. Iku ya ilmu zaman cilik, gede ya rubah. Iku <laughs> ya ngandel kayak cilik dikandani jadi malaikat tuh rada nafsu, rada mikir yo ya ngandel. Tua-tua yo, ya, yo ya rapati ngandel. <laughs> tapi yo kowe nak mulang cilik yo ngambil ilmu cilik. Yo pelem nabi enom yo kecut, tapi tua yo mateng yo ora sabuk protes. Lan kok tambah suben tua-tua menawa ya tambah mau kumpul kue ya ora oleh mbok protes. Wah ya uzlah kok kumpul-kumpul. Saiki ya saya kumpul. Padha ora saya tapi sebenarnya iso wae kumpul. Jadi malaikat ngoten, iya gak ada sentimen. Tapi aku mau semuanya terkendali ra kita, kayak kita itu ra terkendali sekali dia sentimen hasud mbek wong no. Nah, malaikat boten sentimennya, iku cek fillah walillah mau. Sanggeng mangkele malaikat teng sinten? Firaun wong budigasan, saat dunia-dunia ini budigasannya kelas tinggi ngaku pangeran. Muangkel Jibril. Wong kok ono wong aku nopo? Kok penak pe mati? Tobat. Jadi mau la ilaha illallah genep diseseli lemah be sinten? Jibril. Ben ora kasil Husnul. Dadi sampean mbah iku debat Jibril mbek Firaun. Karo aku. debat sebetulnya saya saya ingin Husnul Khotimah. <laughs> kok debat sekarang ono pengadilan Ahok. Ala ra garu-garu. Pengadilan di hukum publik itu pengadilan. Jadi itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu itu boleh karena tadi orang itu kalau seneng pangeran pasti punya sentimen villa, punya giro villa. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil gorgoroh. Dia biman zilatil gorgoroh. Korya wong sing wes keler Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wes tenggelam, tapi masih sadar gitu, tapi sudah halatan itiroriatan gitu, kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah ada terima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimat toibah di lafadz sinten. Fir'aun. Ini sentimen, sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril. Karena ini sudah halatan itiroria Makanya dalam fikih dalam fikih itu misalnya pitik, ya mus ya sing pitik lu pitik, pitik tendang sepeda motor. Duar, Ya jek ana nyawane tapi kejet kejat kan. kejet kejat terus rohin ke susu disembelih. Terus sebelah sampai anak putune. Iku ora oleh iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing itiroriyah napa? Nyawa napa? itu Itu nak neng fakih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustatiro, hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kayak nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan kejat-kejat menculot-menculot buat cekel ya ora roh terus buat sebelah. <laughs> Iku jenenge khayatan itiroria. Itu kalau di sebelah berarti kayak sebelah kewan sing mati. Paham kan ya? Tapi nak bar kecelakaan kena sikile cek pelilak pilih roh rugen cek roh pelilak pilih terus berharap diobati julit sebelah lah. <laughs> Cek halal itu perkara deh. Cek halatan apa? istiarian no Halatan idealia. Dadi ana aturan itu nanti ning desa-desa ora asal cek kejet-kejet loh <laughs> sebelah mung mati orang iso. Iku mau wis mbok barola ya mesti pemene sing kena edasi Kejet-kejet itu mau prosedur standar. panjang uang ape mati kudune kejet-kejet. orang kok perkara cek ure, Paham nggih? itu tuh kali koyo ekor cecek apa? Pedot. Itu standarnya yang kudu kejat-kejat. Tapi coba arah cek. Ure. Ini sepanjang ngono. Anak-anak. Masuk kebo berarti sembelih kuwi ya orang langsung mati ya kejat-kejat. Itu standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Paham ya? Nah sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejat-kejat itu it, sudah itiroriyah bukan apa? ya. Satu gerakan sing sudah semuanya itu itiror apa? itiror itiror dia itu sudah di luar nopo ikhtiar di luar karpe sen nah, itu tobatnya sudah enggak di